kultum kajian terserah antum siang ini tentang esensi haji Bagi yang sudah melakukan ibadah haji, insya Allah jadi refreshment. Bagi yang belum, mudah-mudahan jadi bekal. Dan bagi yang ada saudaranya, sahabatnya berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah jadikan haji yang mabrur. Bagi yang belum berkesempatan, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk datang ke bait Allah melakukan ibadah haji. Doa ya, kita doain. Al-Azim ya al Amin. A'udzubillahiminasyaitonurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina anamta alaihim Ghairil magdubi alaihim Walantahanin Amin Ini warga Telkomsel yang belum berangkat haji Tunjuk tangan Yang belum haji Yang pengen segera berangkat haji Tunjuk tangan Masya Allah banyak juga nih MTT nggak bikin program haji nggak bikin bikin Ustad kasih amalan untuk bisa berangkat haji cepat ya satu amalin surat al-waqiah kata Rasulullah SAW man qara hazi surata kula laila lam tusibhu faqatun abada siapa yang rajin baca surat ini surat al-waqiah surat 56 setiap malam amalin mau sore pada maghrib mau isya lakukan itu. Siapa yang rajin baca surat ini setiap malam lam tusib hufaqatun abada, nggak mungkin rezekinya sempit kata Rasulullah. Jadi salah satu min asbabi cara untuk ngedatengin rezekinya Allah eh, salah satunya perbanyak surat Al-Waqiah. Satu surat Al-Waqiah untuk berangkat haji cepat. Yang kedua surat tanah. Surat apa? Surat tanah ayat sertifikat. Nah, Cocok nggak kira-kira? Jadi Muslim itu kalau ikhtiar harus lahir dan batin. Ikhtiar batinnya surat Al-Waqi'ah, ikhtiar lahir surat apa? Tanah. Tapi demi Allah setiap tahun kalau Ustaz lagi berangkat haji, demi Allah mata ini ngelihat dari Indonesia aja, jemaah Indonesia. Puluhan ribu jemaah haji Indonesia yang nggak pakai duit, nggak pakai surat tanah. Jadi Allah datengin. Jadi ini bicara tentang bagaimana kalau Allah hadirkan hambanya, kadang-kadang nggak usah pakai uang datang ke sana. Kadang-kadang nggak pakai surat kesehatan bisa hadir di sana. Jadi kalau Allah berkenan, kalau Allah manggil kita, maka kita jawab nih, baik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik. Ya sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sungguh segala puji, kenikmatan, kekuasaan hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Penuhi panggilan Allah. Jadi esensi haji itu yang pertama adalah melakukan ibadah haji memenuhi panggilan Allah. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Surah 3 ayat 97 Dan karena Allah bagi manusia wajib melakukan ibadah haji bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan ke sana karena Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 196 wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena siapa? Allah bukan karena pekerjaan, bukan karena ngerasa nggak pantas umur segini belum juga haji bukan. Bukan karena pengen ikut pilkada bukan, tapi haji itu karena Allah. Esensi haji yang pertama nih, satu lakukan karena siapa? Allah. Bukan karena siapa-siapa ikhwah. Bukan karena antum sudah lapang hartanya. Kenapa belum haji juga bukan. Jadi haji itu bukan perkara harta, bukan. Haji itu bukan perkara sehat, bukan. Haji itu bukan perkara sempatan, bukan. Haji itu karena memenuhi panggilan Allah Tadi Ustaz ngomong, setiap tahun puluhan ribu jemaah haji dari Indonesia ini nggak usah pakai duit, datang. Berapa ratus kloter dari Indonesia coba. Dari setiap kloternya minimal ada lima orang nggak pakai bayar berangkat. Nggak cuma begitu, hampir setiap masjid kayak begini nih, masjid MDT atau masjid-masjid lain ngirimin berangkat haji satu-satu. Ada yang berangkat karena dinas, ada orang-orang yang reporter berangkat haji dan semuanya nggak pakai bayar, malah mereka dibayar. Termasuk model kayak saya nih, para pembimbing. Jadi nggak pakai duit, ihwa, berangkat. Memenuhi panggilan Allah. Jadi tadi Ustaz cuma bercanda tuh surat tanah, nggak, nggak perlu itu. Kalau Allah pengen, berangkat, berangkat. Tahun 98 ihwa, seorang sahabat sebut namanya Ali. Dia berangkat haji. 98 krisis moneter terjadi jadi dia berangkat sendiri, nggak pakai ngajak istrinya. Pengen bener dia ngajak istrinya. Maka 98 dia pulang haji, dia kumpulin lagi uang. 2005 dia berangkat haji bareng Ustaz. Kali kedua ini dia haji, dia bareng istrinya. Tapi karena lima rahmati Allah Subhanahu wa taala saat lagi walima sahabatnya, keluarganya, tetangganya ngomong, "Enak ya Li ya, bisa haji dua kali." Dia ngomong begini nih kepada semua yang hadir, "Enggak, gue cuma nganter istri doang." Lihat nih kalimat nih. Nganter istri katanya. Masya Allah setiap orang ngomong, enak ya bisa haji dua kali. Enggak, gue cuma nganter istri. hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala berangkat bareng Ustadz nih. Kita pergi dulu, karena kita pakai travel plus, pergi langsung ke Azizia. Hotel transit istilahnya, hotel lima rahmati Allah, mulai tanggal 5, 6, 7, 8. Ini tanggal 8 nih, Tarwiyah, besok tarwiyah 8, 9, 10, 11, 12, 13 puncaknya haji. Maka setelah kita kasih manasik yang lengkap di sana, besok kita mau mulai tarwiyah, Allahu Akbar, Ali demam tinggi. 40 derajat. Nggak sadar diri. Oh dokter rombongan oh, udah nanganin Hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tetap aja panas Kita semuanya sudah sibuk nanganin dia Hingga akhirnya karena kita masing-masing juga besok pagi subuh udah harus siap-siap berangkat tarwiyah maka kita sudah kelelahan balik ke kamar masing-masing. Maka lihat nih, istrinya ngomong begini Hamali ya Pak istighfar, Pak istighfar, kita besok mau berangkat haji, ayo sembuh, sembuh. Maka begitu istrinya ngomong istighfar, istighfar, dia langsung ingat. Maka dia berulang-ulang ngomong, gue cuma nganterin istri doang. Dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim. <coughs> Maka begitu dia istighfar, di hotel marah, Allah subhanahu wa ta'ala, dia benerin niat. Lihat nih, walillahi ala nas, Hijjul baiti man ilai sabila. Karena Allah, haji itu karena Allah. Bukan karena cuma nganter bini doang, bukan. Maka begitu dilempengin niatnya, Alhamdulillah itu langsung turun tuh panasnya. Dan besoknya berangkat bareng kita. Satu. Ini dongeng aja kali ya, nggak usah pakai ayat ya. Satu, tuh. dua, Haki panggilannya Ubay. Beliau ini seorang jurnalis. Alhamdulillah termasuk orang yang Ustaz bilang nggak pakai bayar. Dikirim sama kantornya yang liput sana, liputan haji. Dari semuanya yang dia wawancari termasuk dia minta waktu Ustaz, Ustaz posisi di mana saya mau wawancara. Boleh baik, di hotel ini. Datanglah si Ubay. Wawancara. Maka ini orang baru pertama kali haji. Masya Allah Ustaz luar biasa. Nggak habis-habis nih saya bikin coverage. Liputan. Selalu tuh fiturnya keren-keren banget kata dia. Apa yang keren? Baik, barusan Ustadz saya ketemu jemaah. Kira-kira ini suami istri yang laki namanya Lasito, yang perempuan namanya saya lupa. Maka ini kira-kira usianya hampir 70 tahun Ustadz. Pak Lasito ini. Terus, Ustadz percaya nggak Ustadz nih? Ini Pak Lasito ini ada selang nih dua di perutnya. Kenapa? Saya lupa dia penyakit apa itu diceritain Ubay. Tapi Ustadz, Masya Allah, ini selang dia bawa cairan itu Ustaz, namanya Baxter kalau saya nggak salah ingat. Harus pakai itu. Maka subhanallah, hotel marhamatullah, nilai panggilan Allah. Itu bagasi aja buat jemaah haji cuma 35 kilo. Tapi karena nggak boleh putus cairan itu, itu silas itu bawa tambahan lagi cairan 120 kg. Makanya hotel lima Allah subhanahu wa ta'ala, cek kesehatan, lulus tuh sama dokternya. Maka subhanallah begitu dicek di embarkasi, ini cairan apa? Nggak pakai ngomong, tunjukin Cek, selang itu. Lewat tuh cairan 120 kilo. Di Bandara King Abdul Aziz, lagi-lagi ditanya sama askar, ini apa nih katanya? Buka lagi selang itu. gitu. Anda tahu yang hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala lewat lagi. Maka ini orang gelombang kedua. Anda yang kalau haji biasa ngerti itu gelombang satu biasanya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Kalau gelombang dua, Mekah dulu baru Madinah. Artinya belak, apa datangnya belakangan nih. Itu jemaah haji udah penuh. Maka langsung ke Mekah, lah situ langsung dikasih tahu maktabnya, hotelnya, maka kemudian langsung digiring nih. Jemaah haji biasa nggak kayak jemaah haji plus di hotel lima rahmati Allah, nggak dibimbing. Maka begitu nih kakek nenek dari Jawa Timur, dari Malang nih turun langsung ke Masjidil Haram, ngelihat jemaah banyak yang luar biasa, dia langsung greget takut deh, Masya Allah. Maka kemudian dia ngomong sama istrinya, Bu, kamu aja yang baca, pegang buku, aku ikuti. Baik pak, aku jagain selang supaya nggak didorong sama orang, supaya nggak putus. Iya pak. Lasito sama istrinya dua-duanya jalan tawaf nunduk begini. Istrinya baca begini, Lasito begini, pegangin begini. Kakek nenek ini, udah duduk lagi saya tenang, tenang aja kamera. Itu dia lagi jalan, Ihwatulimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eh lihat ini. Niatin karena Allah. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Para haji, orang-orang yang berumrah itu semua tamu Allah. Istajibu lahum idza da'au Allah akan ijabah semua permintaan doa mereka Wa yukhlifu alaihim ma'anfaku. Allah akan balas apa saja yang mereka keluarkan. Dirham alfa alfin. Satu dirham dikeluarin haji dan umrah. Allah akan balas sejuta dirham. Bayangin tuh. Rawahul Bayhaki, Ini hadis riwayat Bayhaki, Hotel lima rahmati Allah. Ini tamu-tamu Allah nih. Lah situ istrinya juga. Anda akan lihat di Hotel lima rahmati Allah saat haji. Banyak orang-orang yang berdirinya udah kagak tegak begini nih. Tapi Masya Allah, hotel Allah kasih kekuatan, energi yang dahsyat. Mereka lagi jalan, Masya Allah itu kaki aja susah napak nih. Tapi didorong-dorong sama orang, hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berdua usul, gini sambil baca, sambil nunduk. Hingga akhirnya ada dorongan keras, kata Ubay. Dorongan keras begini nih, dung begitu. Maka hampir aja mereka berdua terpencar Ya hotel iman, tapi mereka pegang kuat. Maka subhanallah waktu didorong keras yang hotel Imam rahmati Allah, mereka pegang nggak cuma tubuh manusia yang mereka pegang tembok nih. Ini bukan tembok ya. Dia pegang tembok yang hotel Imam rahmati Allah. Waktu dia pegang tembok nunduk begini, dia kagak tahu nih yang dipegang apa. Itu sekeliling orang mengatakan, "Haji, haji, surah, surah" gitu. "Eh, cepat, cepat haji, cepat" gitu. Maka kaget diterakin orang banyak, dia ngangkat kepala lah si istrinya. Anda tahu hotel iman, Ubay ngomong ke saya, Tiba-tiba di hadapan Lasito itu Hajar Aswad. Maka lihat-lihat orang yang kuat, orang yang gagah, enggak, enggak sanggup tuh ketika haji nyium itu. Tapi ini tamu Allah yang datang karena Allah. Maka nggak bicara sehat nggak? Bukan perkara sehat tuh haji itu. Bukan perkara duit. Banyak orang yang punya duit Allah nggak kasih. Ada di rumahnya. Tapi orang-orang yang nggak punya duit Allah hadirkan. Seorang tukang becek hotel yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cerita habis nih waktunya nih. Nggak apa-apa. Ini ayahanda almarhum Hotman Zainal Arifin cerita ke saya. Beliau ini ayahanda saya, ayah angkat saya dan masya Allah di rumahnya beliau aja nggak kurang dari 50 anak yatim. Beliau masih punya rumah asuhan, anak yatim di Sawangan, di Cinangka, Pondok Suruni namanya 70 anak. Jadi kira-kira seratusan lebih anak yatimnya Ikhwatal Iman. Beliau ini Allah kasih makin banyak anak yatimnya, Allah lapangkan rezekinya. Enggak cuma senang miara anak yatim, Ikhwatal rahmati Allah. Jadi makin kaya lagi beliau, makin kaya lagi. Maka setiap kali ada ustadz, ada imam, ada ustazah yang ikhlas ngajar, biar kenal maupun beliau tidak kenal kalau beliau cocok, beliau berangkatin haji ataupun umroh. Sore itu saya dari asar sampai isya di rumah beliau di Jalan Haji Buang, Ulu Jami. Beliau ngomong gini, Bob, ayah baru pulang dari Semarang. Ada pengalaman yang menarik, Bob. Habis kiamulail di hotel, maka ngelihat jam kira-kira setengah jam lagi menjelang azan subuh, ayah pengen lihatlah pemandangan kota Semarang menjelang subuh. Turunlah ayah nih ke lobi. Begitu sampai di lobi hotel nggak ada taksi, yang ada cuma beberapa tukang beca. Di antara tukang beca itu yang masih matanya terjaga, ada seorang laki-laki begitu disapa, ditanya namanya, namanya Ibnu. Mau kemana Pak? Kata Pak Ibnu menyapa, antar saya keliling kota Semarang. Beliau belum bilang mau pergi ke masjid. Beliau pengen sholat di masjid nih antar saya keliling kota Semarang. Oh ngerti Ibnu ini turis lokal nih. Ya udah diajak keliling nih. Diajak kemana? Muter aja si Panglima sini Jalan Pangandaran, Jalan Ahmad Yani, hal yang Solo, nah, itu segala macam. Berapa belas menit muter ya, Hotel Lima Rahmati Allah, eh terdengar itu dari masjid sekitar suara tarhim. Anda tahu tarhim nih? Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Ini mah ini kan ijtihadnya para ulama ya, biar meskipun hari ini disebut bid'ah kagak apa-apa dah. Yang penting ini adalah usaha para ulama ngebangunin hamba-hamba Allah yang tertidur eh bangun bangun bangun. Bentar lagi Allah panggil. Ngedengar tarhim itu, lihat nih, Ibnu dengan sopan ngomong ini, Pak, boleh nggak Bapak saya pindahin ke beca teman saya? Kenapa Ibnu? Saya mau ke masjid Pak, kata tukang beca namanya Ibnu. Masya Allah kaget nih. Ayahanda, ayahanda ngomong gini, kan belum azan Pak Ibnu. Pak ini sudah jadi nazar saya bertahun-tahun. Saya pengen jadi orang yang membuka gerbang masjid, menyalakan lampunya, dan saya pengen jadi orang yang mengumandangkan azan manggil hamba-hamba Allah supaya datang memenuhi panggilan Allah. Allah Akbar. Ini pelajaran asik bener nih. Pagi itu sebelum subuh Allah kasih pertemuan dua orang soleh. Hadirin warahmatullahi anda kagum, tapi ayanda pengen ngetes imannya. Jahil sedikit ayanda ngomong ini, Pak Ibnu, tolong nggak usah pergi ke masjid. Antar saya aja keliling kota Semarang, saya bayar deh 500 ribu. Anda tuh yang hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan tukang beca di Semarang. Tanya sama tukang bajai di Jakarta, ojek di Jakarta, angka 500 ribu boleh jadi seminggu belum tentu kena ketemu tuh mereka. Tapi Ibnu di tahun ribu dia ngomong gini, Pak, mohon maaf, bukannya nampik, bukannya nolak, tapi kata guru saya, dua rokaat sholat sunnah fajar lebih utama dari dunia beserta isinya. Dua rakaat sholat sunnah fajar lebih utama dari dunia beserta isinya. Makin kagum ayah anda, ayah anda ngomong begini, baik Pak Ibnu, barangkali kurang besar, saya gandakan satu juta Pak Ibnu. Gak usah ke masjid, antar saya keliling kota Semarang. Pak mohon maaf, saya masih pengen ke masjid. Maka karena dia berkeras, Ustaz dia panggil saya Bob, nama langsung, karena dia berkeras Bob, kata ayah anda, ya udah deh, akhirnya saya ngaku, ya dah. ayo kita pergi ke masjid, kata ayah anda. Maka Masya Allah saya menyaksikan Bob, kata ayah anda Hotman almarhum. Tangan beliau yang buka gerbang masjid. Membuka pintu-pintunya. Menyalakan lampunya. Begitu tiba waktu azan, Allahu Akbar, beliau azan. Saya ngerasa bahwa seperti ada di Masjidil Haram. Dahsyat sekali getaran di hati ini. Saya nangis berkali-kali, saya netesin air saya bilang, Ya Allah, terima kasih anugerah pagi ini. Mohon ya Allah rezekikan untuk negeriku Indonesia, orang-orang hebat seperti Ibnu dalam jumlah yang banyak. Aku tidak perlu lagi ya Allah politisi pembohong, pemimpin-pemimpin yang korup, yang aku perlukan orang-orang hebat seperti Ibnu ya Allah yang jujur, menjaga komitmen, disiplin, memenuhi panggilanmu. Masya Allah, nggak selesai-selesai saya nangis karena beliau juga orangnya hatinya lembut sekali. Kawat lima rahmati Allah, salat subuh ditunaikan waktu lagi zikir, kita doa, Masya Allah, terus saya nangis. Saat saya doa, maka saya memuji Allah karena pertemuan dengan hamba Allah yang soleh ini. Maka yang terima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba ketika saya doa, Allah seperti berdialog sama saya, Hotman. Tahun ini kamu belum ketemu kandidat kan yang kamu berangkatkan untuk datang ke rumahku haji Baitullah? Iya ya Allah, saya belum. Kenapa tidak kau tawarkan hambaku bernama Ibnu tadi? Maka begitu seperti dapat ilham dari Allah, langsung ayah anda ngomong gini, Ya Allah, dua tawaranku pagi ini sudah ditolak oleh Ibnu. Demi Allah ya Allah. Kalau dia berkenan, aku akan berangkatkan dia dengan cara apapun untuk ke haji Baitullah. Makan jadi nazar tuh dalam hatinya ayahanda. Ada yang hotel iman masih terus nangis, tutup doa. Waktu dia tutup wajahnya hotel iman, nih eh, Ibnu udah berdiri di belakang sambil menyapa, "Pak, yuk kita lanjutkan keliling kota Semarang." Maka saya berdiri, Pak. Waktu saya berdiri, saya gini, jabat tangannya, duduk lagi ya. Waktu dia jabat tangan, ikhwatul iman Allah subhanahu wa ta'ala, Oh langsung ikhwatul iman Allah subhanahu wa ta'ala, saya tarik ke tahi anda. Waktu saya tarik, saya peluk. Di pelukannya saya nangis Bob. Sesenggukan dan saya ngomong gini, Ibnu masih nggak ngerti nih, belum meluk dia. Pak Ibnu mohon, Pak Ibnu jangan tolak tawaran saya kali ini. Bapak mau mengajukan tawaran apa lagi Pak? Kata Ibnu nih. Pak Ibnu, saya sudah bilang pada Allah dari dalam hati saya bahwa Pak Ibnu amat layak untuk datang ke Baitullah. Pak, mohon ya Pak, mohon. Jangan ditolak. Saya ingin berangkatkan Bapak ke Baitullah tahun ini untuk berhaji. Di telinga saya Bob langsung tiba-tiba dia gemeter, dia peluk saya dan beliau ngomong gini nih dengan suara ini, Labaik Allahumma labaik. Anda tahu yang rahmati Allah. Ibadah haji itu panggilan Allah sekali seumur hidup. Jangan pernah bermimpi Allah panggil melakukan ibadah haji yang sekali seumur hidup kalau panggilan Allah yang setiap hari belum kita tunaikan. Panggilan Allah itu bertingkat-tingkat. Ihwa, ada yang setiap hari. Ayah Allah sholah, ayah Allah falah itu setiap hari. Ada yang setiap pekan panggilan Allah, ya yuhalladina amanu idza nudia ila salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Panggilan Allah di hari Jumat terus sepekan sekali. Ada panggilan Allah yang sebulan sekali. Apa itu iman? Dari harta kita, kita keluarkan infak kita, zakat kita sebulan sekali. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum. Surah 2 ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan, zakatkan dari penghasilan terbaik yang kalian dapatkan. Ada panggilan Allah setahun sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan setahun sekali Allah panggil. Dan panggilan Allah seumur hidup sekali, nih, haji. Maka yang hotel lima rahmati Allah, esensi haji yang pertama, penuhi panggilan Allah. Habis dah waktunya nih. Hah? Nggak ada dialog, nggak ada. Terusin aja. Dua. Esensi haji yang kedua, hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. takarub pada Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala panggil, datang. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Dalam hadis kursi. Kalau seorang hamba datang kepadaku satu jengkal, aku akan datang menghampirinya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Kalau dia datang kepadaku satu hasta, aku akan menghampirinya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi harwalatan. Kalau si hamba datang kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Perhatikan kalimat-kalimat dalam hadis kunci ini bahwa saat kita seorang hamba datang kepada Allah, maka ketahuilah saat kita datang pertolongan Allah datangnya lebih cepat daripada amal kita menuju ridha Allah. Saya ulang. Saat kita bertakorup mendekatkan diri sama Allah, ketahuilah bahwa pertolongan Allah datangnya jauh lebih cepat daripada amal kita menuju ridha Allah. Maka takorup, takorup. rahmati Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Allah akan selesaikan semua masalah Dan haji ini takorupnya dahsyat Pakai jiwa pakai harta, pakai tenaga, pakai segala-gala. Bahkan haji ini itu kedudukannya sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayul amal afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktunya. Tsumma ayun. Lalu apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Bakti sama kedua orang tua Thumma ayun Lalu apa lagi amal yang lebih dahsyat lagi ya Rasulullah. Hal hajjul mabrur, haji mabrur. Nah, tahapan-tahapan amal-amal yang dahsyat-dahsyat nih. Haji yang mabrur. Haji hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Semua harta yang kita keluarin Allah akan bayar sejuta. Kita jadi tamu Allah, takarub sama Allah, Allah akan jamu kita di rumahnya. Maka ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah selesaikan semua masalah. Seorang jemaah kira-kira nggak nyampe sebulan yang lalu cerita ke saya. Saya dapat pekerjaan 13 juta dolar, Ustaz. Untuk menyelesaikan pekerjaan itu saya sewa kapal tanker dari Norwegia, posisinya ada di Dubai, dari Dubai ke sini, eh itu kapal kebakar. Ustaz. Waktu kebakar, maka saya kabarin sama yang ngasih kerjaan. Ini gimana ceritanya? Cari kapal lain. Saya cari sama tim, nggak ketemu kapal lain. Ustaz. Terus tanya, sama yang punya kapal, kira-kira berapa lama? Empat bulan jawabannya Ustaz. Padahal empat hari sudah harus di sini, di Jakarta maka masya Allah saya cari jalan nih lihat ya kita kalau nyelesain masalah pakai pikiran kita pakai otak kita pakai kemampuan kita maka saya sama tim cari jalan keluar nggak ketemu padahal dua hari setelah itu saya harus berangkat umroh umroh Ramadan maka subhanallah saya pusing nggak kelar urusan maka saya bilang ke tim tolong terusin biar saya doa di Baitullah Hadalimah rahmati Allah lihat nih milih menyelesaikan pekerjaan lewat takarub sama Allah Subhanahu wa taala. Ditakarub, didatang, tapi hati saya galau Ustaz. Saya kerjain umroh, tawaf, sa'i semuanya, tetap aja hati saya kalau mikirin pekerjaan terus. Hingga akhirnya ketika saya lagi ngadu sama Allah di rumahnya, tiba-tiba saya ngeliat ada seorang syekh, orang-orang berkerumun, nyalamin dia, ngobrol sama dia, saya dengar rupanya syekh ini bisa bahasa Inggris juga saya datang, maka saya duduk sebelah beliau, saya sampaikan masalah saya. Saya bilang, saya, saya punya masalah besar. Sebesar apa? Besar banget. Berapa besar? 13 juta dolar, Syekh. <laughs> Itu mah kecil, kata saya. Kok kecil, Syekh? Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Ini kalimat nih, hotelimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang harus saya lakukan? Beliau ngomong begini nih, nah dengarkan. Sebelum bumi ini diciptakan 50 ribu tahun, takdirmu, rezekimu sudah Allah tuliskan. Lalu kenapa sedih? Kata si Syekh nih. Itu kalimat-kalimat itu kalimat rahmati Allah seperti jamuan Allah buat dia nih. Maka kemudian si hamba Allah ini dari Indonesia kalimat rahmati Allah dikasih tahu nih sama Syekhnya. Kamu tahu nggak kamu lagi di mana? Lagi di rumah Allah. Baitullah. Baitullah ini punya siapa? Punya Allah. Mumpung kamu ada di sini, nak, minta sama Allah. Selesaikan semuanya dengan cara serahkan sama Allah. Kalimat rahmati Allah, itu kalimat langsung menghujan di hati saya, Ustaz. Maka kemudian langsung saya tersungkur. Saya minta segala-gala. Alhamdulillah, kelar Ustaz. Hati saya tenang. Pulang dari umrah, saya tanya Hamanak di kantor, gimana urusan? Alhamdulillah Ustaz, nggak kelar. Tapi dari 13 juta dolar itu uang saya yang harus jadi bank si 6,5 miliar. Alhamdulillah Allah mudahkan keluar Ustaz. Tapi Anda tahu Ustaz, kata hamba Allah ini 13 juta dolar nggak saya dapatkan tahun itu. Tapi Masya Allah, tahun berikutnya Ustaz, nih lihat nih, bagi kita yang sering barangkali ngerasakan krisis, dalam masa krisis sekarang ini. Tahun berikutnya Ustaz, saya dapat pekerjaan dari perusahaan yang sama, awalnya 17 juta dolar. Terus ditambah lagi 16 juta dolar. Masya Allah di tahun itu Ustadz saya dapat tiga kali lipat dari yang hilang di tahun sebelumnya. Serahin, serahin sama Allah. Haji, para haji, para umrah semuanya tamu Allah. Tahun 94. Terakhir nih, terakhir. Muhammad Khatib Umar, nama asli. Dia pemborong, tinggal di Malang, asal Madura, uangnya cuma 10 juta, rekeningnya di saldo. Tiba-tiba tahun itu dia punya kepengenan dia mau berangkat haji, nggak pakai ngomong sama istrinya, nggak diskusi sama keluarganya, dia langsung daftarin. Tahun 94 siapa yang bayar langsung dapat nomor porsi perangkatan itu juga. Dia pegang nomor porsi, dia langsung keluar dari bank itu, dia ngomong, Ya Allah, terima kasih engkau mudahkan jalanku untuk datang ke rumahmu. Pulang ke rumah dia ngaku sama istrinya, Bu, insya Allah saya berangkat haji. Alhamdulillah, rezeki dari mana Pak? Dari modal usaha kita yang 10 juta, saya pakai 6 juta sekian. Ya Allah Pak, itu kan modal usaha. Kalau modal usaha dipakai, kita ntar usaha pakai apa? Makanya hotel lima rahmati Allah, rupanya dia disalahkan istrinya, keluarganya nyalahin juga. Benar, karena nggak bisa muter lagi usahanya. Itu Khatib Umar nggak bisa nyisain duit saat dia berangkat nggak bisa nyisain duit buat keluarganya tapi yang datang hotel lima rahmati Allah dia ngerasa nikmat ngerasa nyaman sudah mengeluarkan harta buat Allah 42 hari berada di Mekah, Madinah, Muzdalifah, Arafah, Mina, nikmat luar biasa. Seperti masa-masa indah bersama kekasih, berapapun lamanya terasa nikmat bagi Khatib Umar. Nggak berasa Ustaz, saya pada adegan terakhir dalam ibadah haji saya namanya tawaf wadah. Saya muter, tawaf tawafoda muter keliling, saya nangis terus-terusan nggak berhenti-berhenti. Sampai Hotel Lima di Allah, bedanya tawaf tawafoda dengan tawaf lainnya adalah tawaf tawafoda itu tidak ada ritual sholat sunnah tawaf. Jadi begini nih, ngangkat tangan di depan multazam seperti nggak mau ninggalin Baitullah itu. Maka dia saya sampaikan Ustadz doa, hajat saya, hajat keluarga, hajat masyarakat Indonesia, semuanya tapi di antara doa itu yang saya sampaikan, tiba-tiba saya pause sejenak, saya berhenti. Saya ngelihat sekeliling orang-orang semuanya ngangkat tangan lagi minta sama Allah. Tiba-tiba seperti dapat ilham Habib Umar ini, dia ngeliatin orang-orang, ini kenapa pada minta semua sama Allah? Kenapa nggak ada yang memberi? Eh, perhatiin, perhatiin, perhatiin. Kenapa semuanya minta? Kok nggak ada yang memberi? Tiba-tiba Ustadz langsung saya merenung, apa ya yang kira-kira bisa saya berikan buat Allah? Dia ngangkat tangan lagi, nggak pakai mikir. Otaknya belum muter, ini lidah sudah langsung bergerak karena desakan hati. Dia ngomong gini, Allahumma ya Allah, terlalu dahsyat nikmatmu padaku selama ini. Aku bangga jadi hambamu. Ya Allah, nikmat yang kau berikan semuanya kau berikan tanpa pamrih. Izinkan aku kali ini ya Allah, memberikan seribu hari terbaikku ya Allah. Selama seribu hari itu, Aku tidak akan pernah minta pamrih sedikit pun dari manusia. Lihat, lihat, lihat, lihat. Dia mau memberi buat Allah. Seribu hari itu berapa tahun kira-kira? Memakai Hotel lima rahmati Allah, dengerin ya. Habib Umar ini bukan kisah fiksi. Tahun 2005 beliau berangkat umrah sekamar dengan saya. Maka Masya Allah Ustadz, dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah pesawat ke Surabaya, Surabaya naik bis lagi ke Malang, sampai di rumah semuanya sudah nyambut saya, keluarga, sahabat, semuanya tetangga nyambut saya. Saya diarak masuk ke rumah, disambut dengan selawat. Catat ya, Habib Umar pemborong. Maka orang-orang pada minta doa seperti kebiasaan orang Jawa Timur nih, pulang haji, orang orang minta doa. <clears throat> Nggak dengar saya pulang, ada tetangga saya Ustaz, dia datang waktu saya berangkat, dia saya acet aja saya pulang, dia datang ke rumah saya di papa sama anaknya. Mati sebelah badan Ustaz, stroke. Ini hari pertama dari seribu hari yang saya mau kasih buat Allah. Hari pertama itu Allah kasih kejutan. Ini orang diseret-seret nih, nih mati sebelah badan, kakinya gini, nyek Ya gitu. Tangan sebelah kanan nggak bisa bergerak. Mata yang kanan udah tutup. Maka didudukan depan saya, nggak pakai kursi saat nih kaki kiri nyilang, kaki kanan begini karena nggak bisa bergerak. Dengan mulut sebelah kiri dia ngomong ini, Haji hotib doain saya supaya sembuh. Dia bukan kiai, dia bukan ustadz. Maka karena diminta doa, saya bilang sama istri saya, tolong bawain air zam-zam maka doa dengan air zam-zam mau zam-zam lima syuribalahu eh air zam-zam bisa didoakan untuk apapun hajatnya saya doa Ustaz panjang habis doa gini ya dek silakan kasih ayahnya minum maka anaknya minumin tuh ke ayahnya waktu diminumin tiba-tiba Allah gerakin hati saya dek dek dek tolong nih kakinya bapak disingsingin saya mau lihat nih lihat nih dibuat penasaran Allah maka digulung nih set nih Waktu digulung kakinya, eh kamera, sini kaki. Waktu digulung kakinya gini, Hotel lima, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah kaget luar biasa saya Ustadz, itu urat-urat saraf, aliran darah yang jernih-jernih yang bermasalah, kelihatan langsung sama mata saya tanpa Lihat nih, tadi saya bilang, pertolongan Allah lebih cepat datangnya daripada niat kita tak korup sama Allah melihat itu seperti bermasalah, eh ini telunjuk saya langsung begini, Ustaz. Gih, jalan. Saya sentuh itu bagian bermasalah. Perhatikan ya kalimat saya, sentuh bukan pijit. Disentuh mahatib nih kakinya, cet, cet gitu. Kayak stetoskop. Maka saya pegang, dia jerit-jerit, Ustaz, saya pegang. Alhamdulillah setelah saya pegang, dia bilang, ya Allah jawatib nih, nikmat. Dua, tiga kali dia datang, Allah kasih sembuh. Ustaz tahu, seribu hari yang saya niatin buat Allah, Allah datangkan setiap hari ribuan orang berobat. Dia bukan kiai, dia bukan ulama, dia bukan tabib, dia pemborong. Dan Alhamdulillah Ustaz, seribu hari yang saya niatin buat Allah, dua orang mantan presiden RI datang ke rumah saya berobat. Ke rumah antum, camat udah datang belum? lihat lihat, wah, oh rupanya korup sama Allah. Dan haji ini cara takarub yang paling dahsyat. Dia tidak takarub sama Allah dengan diri kita, badan kita, dengan harta kita, pikiran kita, dunia kita tinggalin. Makanya khotalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian saya ngomong begini nih jadi orang, emang gue percaya gitu kan sekamar sama saya nih tahun 2005. Ustaz kakak percaya buka baju Ustaz. Buka baju hotel yang rahmati Allah. Ini punggung saya digini doang. Dan Masya Allah setiap kali pegang, saya kan biasa karena dakwah kemana-mana, suka letih, biasanya kita pijit, kita refleksi. Itu dipegang dua, wih melintir-melintir saya. Maka malam itu kira-kira habis isya, saya dipijit beliau. Maka ini kita lagi di Mekah, hotel lima rahmati Allah. Salat sekali di Masjidil Haram, pahalanya berapa kali lipat dibanding sini? Berapa kali lipat? seratus ribu kali lipat. Maka Masya Allah, Anda tahu ya, Hotel Lima Rahmati Allah, saya tiba-tiba ngedengar ya, Hotel Lima Rahmati Allah, jemaah udah bubaran dari masjid sholat subuh. Jadi Ustadz pembimbing kesiangan sholat, bayangin. Waktu saya ser, Masya Allah, kok bisa kesiangan nih saya? Saya kaget nih. Maka kemudian saya sholat, kemudian saya cari-cari khotib mana, haji hotel mana haji khotib. Maka kemudian ketemu, saya tanya, sini-sini. Kenapa saya dibikin tidur pulas? Maka beliau ngomong, saya ngeliatin Ustaz kayaknya capek banget ngembimbing jemaah umroh. Akhirnya saya longgarin Ustaz tidurnya kebablasan jadi. Lihat, lihat, lihat. Jadi ini testimoni ini. Orang yang ngerasain tangannya Khatib Umar. Maka Hotel Umar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, yuk. Dalika fadlullahi yutihi man yasha. Surah 62 ayat 4. Itu adalah anugerah dari Allah Allah kasih buat siapapun hamba yang Allah suka. Maka termasuk panggilan Allah ke Baitullah, Allah kasih buat hamba yang Allah suka. Dan cerita-cerita ibadah haji kayak begini banyaknya luar biasa. Semua tamu yang Allah undang, nggak habis-habis mereka cerita. Boleh jadi 20 tahun lalu mereka berangkat haji tapi suruh cerita. Nggak habis-habis ceritanya. Maka ikhwat terlima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hah? Sensi ibadah haji Penuhi panggilan Allah Yang kedua takarub sama Allah Nomor tiga, nomor empat, sampai nomor dua puluh lima Kapan-kapan ya jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beruntung. Allah panggil datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Yang sudah haji sering-sering ibadah umroh Allah lapangkan rezekinya. Karena Rasulullah SAW bilang nih, al-hajju wal umrah yukaffirani khabasa'a eh, yukaffirani adzunub wal fakr. Haji dan umrah Allah akan hilangkan dosa-dosa dan kefakiran. Kama yanfi alqir khabasal hadid seperti kikir menghilangkan apa namanya kotoran dari besi. Maka hotel lima rahmati Allah, semoga yang belum umrah belum haji, Allah mudahkan berangkat haji. Yang sudah haji mudah-mudahan bisa mengulangi berumrah berkali-kali bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian barangkali Ustaz mohon maaf dan nggak usah pakai tanya ya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, apabila di majlis ini ada di antara kami orang-orang yang bergelimang dengan dosa, berikan kesempatan untuknya ya Allah untuk bertaubat. Terimalah taubatnya ya Allah Apabila di antara kami ya Allah ada orang-orang yang memiliki hajat Kabulkan hajat dunia dan akhiratnya Apabila ada di antara kami ya Allah Orang-orang yang gelap hidupnya terangi ya Allah Dengan sinar yang tiada pernah meredup Allahumma ya Allah mudahkan jalan kami untuk melakukan ibadah haji ke rumahmu Jadikan ya Allah haji orang-orang yang sedang berangkat di tahun ini menjadi haji yang mabrur Apabila di antara kami ya Allah ada orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk datang ke rumahmu apakah melakukan ibadah haji dan umroh mudahkan ya Allah mudahkan baginya lapangkan rezekinya